طيب آداب القرآن الكريم نعم الدليل الدليل هناك دليل عندك ها ايش لا يدعو الدليل على الطهارة لا يا رجال اسمع أنا رجال ini diberikan kehormatan عندك إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين الدليل الثاني أشا ملائكة المقربون هكذا ما يصلح إلا مطهرون الدليل الثاني عندك ها ما نذكر دليلا ثانيا ها. نعم الدليل الثالث <clears throat> عند حفاظ عندك عندكم جميعا ها استعاذة الطهور شطر الإيمان حديث من ها حديث من الطهور شطر الإيمان ها أبي مالك نعم ثانيا استقبال القبلة دليل عندكم دليل عندكم دليل لكن ليس على الإطلاق نعم ليس على الإطلاق السلف يفعلون ذلك orang salaf melakukan demikian Nabi Rasulullah SAW ايش الدليل الدليل على أن استقبال القبلة ليس بلازم عندك عندك ماحي عندك ما فيه ihtimal Ba'ir Rahilatih oh, Yang melfat Naam Anda ya khan Ba'dak Raja jahitan ya sebelum Gak ada belum Harus meraja Hendak Ini dari Allah Dari syaitan Bila Allah Dari syaitan Dalil ايش هنا في الماضي صح يا توفيق في الماضي عندك ها عندك إذا إذا ماذا إذا انتهيت من القراءة فاقرأ استعاذة ها في الماضي للمستقبل أحيانا طيب عندك فردوس ها مواب الدليل ها احفظ الدليل لا es dan hari Ini di sini taib di sini menahnya dengan tangan oh. kalau begini mau menguap, mau nguap ditahan pakai mulut aja nggak terbuka boleh ndak? Nda kok? pernah ndak? pernah begitu ndak? mungkin karena ini memegang besar besar kemudian nguap <laughs> nggak jadi nguap مفهوم يا Fat, مفهوم مفهوم es. apa yang dipahami Hah? itu tuh pakai apa pakai mulut pakai mulut boleh enggak boleh nah, hamus syai nah. dari ahsan ada ahsan walaupun boleh nah boleh Pak, yang penting tidak terbuka terbuka setan tertawa dan tadkhul setan yang tadkhul anda yasma Bukir Kerman Galdakar Anifan Nah, ad-dalil الدليل وضوح دليل معرفة دين الإسلام بالأدلة ها ثمامة من حديث ابن عباس حديث من حديث لماذا ليش لماذا ايوه ها مشبهات أنا يا حارث ada berikutnya نخان ها نعم الدليل ملم أي نعم دليل ثاني عندنا سيف عندنا خان عندك أنت يا عبد الرحيم ما عبد الرحيم عندك الدليل الثاني عندك وين عندك يا خان ايش بقى الدم قدام هنا سيني سيني biar semangat dulu balik di sini عندك عمر الدليل الثاني ما عندك دليل عندك محمد حديث من؟ نعم حسن الصوت يتغنى بالقرآن عندك يا حبيبي nah, kalau makan cepat jangan lama-lama anda Afiq عندك يا جهاد الدليل الثالث عبد الرحمن عندك تكيان لا خان ارحم موسى العشري أوتيت من مزامر مزامر علي داود نعم كثيرة ذكر تحسين الصوت أيضا كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بن شاب والزيتون هم سمعتوا أحدا eh sanu sautan min sanu sautan min Jadi masih banyak sana, masih banyak. Tapi berikutnya ada nazar ada berikutnya Nimrajah, Nimrajah, jangan hanya sekedar lewat kemudian tumpuk di bantal عندك يا منور ها خلاص ذكر ولا لم يذكر عندك رحمن نعم خشوع دبر المعاني الدليل ولو كان أنا يا حمزة الدليل الثاني تدبر القرآن عندك كتاب أنزلناه لك مبارك ليدبروا آيات ويذكروا الألباب دليل ثالث عندك وشئتوا لعلكم ترحمون نعم عندك الرابع Afala dan berquran amala kulubin akfaluha. Naam. Adab berikutnya. dalil mutarassilan mutarassilan soal ta'awwal Naam هذه الصلاة ماذا؟ كيف صلاة ليل فقط النوافل nah baik lalu tilawah kan tilawah nah ketiga Al-Quran diambil dengan cara berguru. Saya katakan berguru, harus berguru. Nah, kalau sekedar mendengar kaset atau membaca buku maka banyak terjadi kesalahan. Nah, apalagi masuk pada kiraah dalam kiraah kiraah sehingga ketika sebagian teman hanya sekedar mendengarkan kemudian mengaku bahwasanya dia bisa kerasa sabah praktek dalam kiraah. Enam. Ketika ditanya berapa bacaannya, dia menyelisih kiraah Hafsan Nasim sekitar lima atau lebih sedikit. Ada perselisihan antara kiraah itu dengan kiraah Asim lebih dari empat puluh. Nah, jadi orang yang tidak berguru tidak tidak bisa bedakan wadduha Wallaini idza saja Tidak bisa membedakan antara saja Saja Tidak bisa membedakan Nah Atau yang dibaca Seperti mad Badal Amana billah Kita baca empat misalnya Orang yang tidak berburu tidak bisa membedakan ini keroah apa. Nah, tidak bisa membedakan ini keroah apa. Kau tahu ini adalah keroah Wars. Nah, sehingga di sana dibutuhkan untuk talaki secara langsung. Demikian juga praktek makharij al-huruf butuhkan talaki. Tidak bisa diambil melalui kaset-kaset saja atau buku-buku. Yang jelas, nah kaset dan buku juga membantu. Tapi talaki jauh lebih bagus. Nah, dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Merasa sudah punya suara bagus, sudah cukup. Orang sudah senang dengan suaranya sudah cukup. Tapi nanti ketika bertemu dengan para korok, rasa kerdil, banyak kesalahan. Taib. Rukun tilawah tiga Muafiq di Musaf offline. Nah, sesuai dengan tulisan Ras Nani Utsman bin Affan karena tulisan tulisan Utsman bin Affan itu mencakup keraah-keraah yang lain. Di zaman para sahabat belum ada syakal. Baik, tidak ada harakatnya di situ. Anda nah, melihat bagaimana qala rabbihkum bil haq kalau tidak ada syakalnya. Kalian baca kul apa kalian baca qala? Kul apa qala? Kul. Nah. Pemberian syakal di zaman Hajjaj Yusuf seorang zalim akan tapi nah di akhir hayatnya beliau husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala walaupun membunuh, membunuh para ratusan ulama nah dan beliau termasuk berjasa dalam memberikan syakal sekali lagi hatta titik di zaman Rasulullah SAW tidak ada titik-titiknya nah sehingga banyak perbedaan di sana seperti kata bayanu dan sabbatu Kalian tulis nanti dengan tidak memakai titik akan sama antara bayanu dengan sabbatu Nah, buyut dengan biyut. Nah, pakai kasrah pakai dhamma. Maliki dengan maliki. Nah, di Musaf Uthman tidak memakai alif setelah maliki. Ma'ruf dengan ini dengan Musaf Uthmani itu mencakup kiraah-kiraah mutawatirah. Sehingga kalau ditulis sesuai dengan kaidah ya malah menghilangkan sebagian kiraah-kiraah yang lainnya menghilangkan sebagian kiraah-kiraah yang lainnya nah seperti sini qala rabbihkum bil haqq nah qala ini bacaan hafs nasib saja melihat bagaimana Cuma kerah has, hafs asim. Sementara kerah yang lainnya kerah nafi dari dua jalan. Qalun wa warsh. Qiraah Kafir dari dua jalan. Kumbul wal Bazzi. Kira'ah Abi Amr Al-Basri dari dua jalan. السيوسي والدوري Nah. kiraah ابن Amir dari jalan Laif Ibn Zakwan kemudian Kiraah Asim dari jalan Shobah. Kiraah Hamzah dari dua jalan Khalaf Khalad. Kiraah Ya aku dari jalan Raw Warways. Nah, kiraah banyak di sana, banyak kiraah, kiraah, kiraah, kiraah. Tidak ada di sini kiraah asyarah mutawatirah. Enam kecuali ada kiraah hafaz asim. Syubhan asim membaca kul. Nah, sehingga kalau dihilangkan menjadi qala es maka menghilangkan kiroah-kiroah yang lainnya. Mafhum? Maaf Nusaif. Paham? Nah, sekedar domlong nulis ada faedah ditulis. Bab ini faedah belum tentu kalian dapatkan. Nah, Yang kedua, harus bersambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Zubair bin Thabit, al-qira'ah sunnah Muttabah. Jalan al itu, jalan quran itu sunnah yang harus diikuti. Nah, kemudian di sana ala qira'ah seperti kemarin kirahman ya fasiyamu di ayam hmm? tabiat huh? nah kira Ubay ini adalah kiraah yang sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi kenapa? di Musaf Uthman bin Affan tidak dicantumkan di situ. Padahal ish, sampai sanaknya kepada Rasulullah SAW. Ish al-jawab هذه القراءة إيش منسوخة نعم أيضا هناك قراءة بل آية بل آية لو كان لابن آدم واديان أحب أن يكون واديين ولا يملأ فاه إلا التراب nah ini kiraah dihapus dihapus mansuh أيضا قراءة عبد الله بن مسعود والليل إذا يشاء والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى kemudian kalau Ibn Mas'ud والذكر والأنثى بدون إيش وما خلق الذكر والأنثى بدون ma خلق hilangkan إيش ma خلق Rasulullah SAW sudah memberikan tazkiyah kepada Abdullah bin Mas'ud. Man arada ay yaqra' Qur'an ghaddan kama unzil fal yaqra' ala ibn ummi abd. Nah. Fal yaqra' ala ibn ummi abd, yani Abdullah bin Mas'ud. Akan tapi kenapa tidak ada kiraah asyirah mutawatirah yang ada dalam mushaf yang sudah beredar. Kenapa? Kiraah mansuhah. lupa itu an'il. Kemudian di sana juga ada kiraah-kiraah yang lain. Kiraah al-Yazidi, Nah, yang lainnya kerah Abil Hasan al Ashari. Nah, tapi di sana karena menyelisih sebagian Nabi Ibrahim jatuh petelannya. Nah, karena menyelisih sebagian syurut yang ada di sini. Nah, kemungkinan karena tidak sesuai dengan Rasul Uthman Uthmani atau kemungkinan karena tidak sesuai dengan nah, tidak bersambung Rasulullah SAW atau karena tidak sesuai dengan lughah Arabi ya maka dijatuhkan akan tapi Syekh Al-Bani membolehkan jika memang itu ayah itu seandainya sampai kepada Rasulullah SAW maka boleh dibaca akan tapi jumhur qurra menyatakan bahasanya selain qiraah Nah, yang mutawatirah tidak boleh dibaca. Jadi kalau ahsyalah tidak boleh dibaca. Nah. Ya Rasul sampai kepada Rasulullah SAW kita ambil Al-Quran senangnya sampai kepada Rasulullah SAW makanya di sana orang Arab lusa untuk mengambil ijazah nah jadi Syekh memberikan ijazah kepada syekhnya, eh, kepada muridnya, kepada muridnya, kepada muridnya begitu. Kemarin sudah kita melakukan janji untuk mendapatkan ijazah. Qadrullah masya fa'al. Ini guru saya ditangkap. Ketika perjalanan menuju Demak ditangkap di jalan kemudian dipulangkan sehingga seharusnya tasgiyah. Nah, ijazah sudah dapat saya. Qadrullah masya fa'al. Belum belum dapat. Tapi ini tidak mengurangi. Nah, yang penting sudah mengambil qiraah walaupun tidak ada ijazah. Nah, walaupun tidak ada ijazah secara tertulis. Nah, Syekh Mubin lulus apa? Titel master. Nah, di bawah di atasnya LC. Dia mengatakan saya tidak tahu di mana ijazah saya sekarang. Tidak butuh dengan ijazah Nah, ijazah al-ghalib hanya untuk mencari dunia. Hal wal waqi' untuk mencari kehidupan dunia. Ya, kehidupan akhirat tidak perlu pakai ijazah. Nah, penting punya punya ilmu walaupun nggak punya ijazah, walaupun keluaran tidak pernah sekolah SD atau SMP atau uh, ah, SMA ataupun perguruan tinggi punya ilmu akan diambil oleh orang-orang. Nah, walaupun bukan keluaran perguruan tinggi. Yang penting punya ilmu. Sebagaimana para alam al-mutaqaddimin. Mereka tidak punya ilmu demikian. Tidak punya ilmu yang diambil dari sekolah-sekolah umum. Nah, yang penting punya ilmu akan diambil ilmu. Al-ghalib ijazah untuk mencari dunia. Hal wakil. Kawan, raghiba an sunnati falaysa minni. Nah, ini kesalahan termasuk dari teman-teman kita Subhat, Bahwasanya kita tidak perlu karena kita sudah dewasa tidak perlu untuk belajar Al-Qur'an Al-Karim. 6. Asya subhat kerdil Rasulullah SAW sudah mentalkin para sahabat merintahkan untuk berguru kepada murid-muridnya yang sudah ahli. Nah, seperti siapa? bawah Mas'ud. Siapa lagi? Hmm? Dari bin siapa lagi? Nah, banyak. Sudah berguru kepada mereka. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang lisan kita jauh dari Al-Quran? Bagaimana mendapatkan pahala yang bagus sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala yang banyak sementara lisan kita banyak kesalahan. Nah, kalian kalau nggak bisa nih makhajul huruf datang ke Yaman, orang Yaman diajak ngomong nggak paham, nggak paham diajak ngomong orang Indonesia sebagian. Nah, anta, es anta, antun, ada wakil. <laughs> mata tati eh semua tati gak bisa gak bisa gak bisa membedakan antara mata dengan mata eh sefar kayak sedih Hah? Eh, nah. Mata kapan? Kalau mata mati, mata tak eh, eh share. Makanya orang paham, eh ya akhana, eh eh Jadi bingung. Nah, dibutuhkan am. Seorang dai yang baca innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Nah, eh. Nah, orang dai sunni salafi kalau yang diambil dari orang salaf dari bahasa Jakarta. Nah, dada Nah, harus diambil dari orang salaf. Nah, subah yang kerdil dari sebagian teman-teman yang mereka memang sebagian teman nggak punya hafalan sehingga memalingkan teman-temannya untuk apa biar punya pengikut nah, biar punya pengikut yang penting kita belajar akidah akidah memangnya Al-Quran bukan akidah Syekh mau mengatakan bahasanya Al-Quran sebaik-baik ilmu akidah Nah, bisa kita tantang. Nah, orang-orang yang tidak hafal Quran dengan orang yang faham eh, yang hafal Quran. Tunjukkan dalil syirik. Orang hafal Quran bisa menunjukkan eh, 20 dalil secara langsung. Tapi orang yang tidak hafal Quran bingung. Padahal ma'rifatul din Islam bil adillah jelas di situ. Nah, ini syubah orang-orang kerdil. Tidak perlu didengarkan semacam ini. Nah, dibuang di Kumamah. Bukan Sumamah. Eh sebagaimana Kumamah dan Sumamah. Anda kan? Eh Sumamah. Eh sebaiknya Kumamah sama Sumamah. Hah. Sumamah <laughs> nggak tahu. Sumamah artinya apa? Sumamah artinya apa? Tanya pada bapaknya nanti. <laughs> Nggak tahu harus tanya nanti. Kumamah, eh mana Kumamah? dari Ibrahim. Hah? sampah nah mazbalah kumama, baik yang ketiga harus sesuai dengan bahasa Arab nah seperti buyut dibaca biyut nah buyut atau biyut nah buyut itu keraah waras keraah Abi Amr dari dua jalan nah Kemudian kiraah Hafiz. Kemudian kiraah Abi Ja'far dari dua jalan. Kiraah Ya'qub dari dua jalan. Kemudian Biyut kiraah Qalun. Kiraah Ibnu Kathir Kiraah Ibn Amir. Kiraah Syu'bah. Kiraah Hamzah dari dua jalan. Kiraah Kisai dari dua jalan. Kiraah Khalaf dari dua jalan. Nah, saya nulis enggak ya? nulis? Saya ulang. Saya dikte sudah. Buyut pakai dhammah di kerah wars. Kerah Abi Amr. Dari dua jalan yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian kerah Hafiz. Kemudian kerah Abi Ja'far dari dua jalan. Jalan Ibni Wardan dan jalan Ibn Jamaz kemudian ke dari dua jalan Rauh dan Ruwais kemudian Biyud dari Kasrah ke arah Qalun ke arah Ibn Kathir dari dua jalan Al-Bazzi wa Kumbul wa Qira'ah Ibn Amir Qira'ah Hisham wa Ibn Zakwan Nah wa Qira'ah Syu'bah wa Qira'ah Hamzah Nah, dari dua jalan. Khalaf dan Khalad. Qira'ah Kisai dari dua jalan. Qira'ah Laif, Qira'ah Duri. Kemudian Qira'ah Khalaf dari dua jalan. Khalaf dari jalan Ishaq, jalan Idris. نعم هذا صراط لك صاد كذا نعم صراط قراءة الجمهور نعم وصراط Qira'ah kumbul Ruwais sirat pakai sin Qira'ah kumbul Kumbul Anman Kumbul Anman Ini kathir Warwais an, Anman Hah? Di situ ada sih tadi Ruwais Anman An Ya'qub Nah Kemudian Zirata نعم قراءه خلف عن حمزة خلف عن حمزة أبي سعطية نعم لا أولا سبحانك الله